Kita lanjutkan kajian kitab Ithaful Qari' bi ta'liqat ala syarh sunnah lil Imam Al-Barbahari. Sampai pada ucapan musannif al-muallif rahimahullah. Wa'lam anna asy-syarra wal khaira biqada'illahi wa qadarih. Dan ketahuilah bahwa kebaikan dan keburukan semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Biqada'illah dengan keputusan Allah wa qadarih dan dengan takdirnya. Maka apapun yang terjadi semua bimasyiatillahi taala khairun am syarran kebaikan ataupun keburukan. Sebelum terjadi kita tidak tahu apa yang akan Allah takdirkan besok. Maka disuruh untuk berusaha dan berupaya. Tetapi kalau sudah terjadi tidak perlu kita menyatakan laukana kada lakana kada. Enggak perlu mengucapkan coba kalau begini saya akan begitu. Qadarullah wa ma syaa'a fa'al. Qadarullah itu takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam Ithaful Qari, "Yajibul iman bil qada'i wal qadar." Yang dimaksud oleh muallif adalah kewajiban beriman. Wajib beriman dengan takdir. Wa anna kulla syai'in yahduth fi hadzal kaun fa innahu laysa maka apa yang terjadi di alam ini maka itu bukan kebetulan. Bukan begitu saja terjadi. Wa innama huwa muqaddar, tetapi itu ditakdirkan. Wa anna kulla shay'in yahdus fi hadzal kauni fa innahu laysa i'tibatan wa innama huwa muqaddarun maktubun fil lawhil mahfuz bahwa itu sudah ditakdirkan tertulis di lauh al-mahfuz. Wa qad alimahu Allah jalla wa ala dan sudah diketahui oleh Allah jalla wa ala. Wa katabahu fil lauhil mahfuz dan Allah sudah mencatatnya di catatan di sisi Allah yang disebut dengan al-lauh al-mahfuz. Thumma qaddarahu. Kemudian Allah takdirkan. Allah tuliskan, kemudian Allah takdirkan. Thumma khalaqahu wa awjadahu. Kemudian Allah ciptakan dan Allah adakan. Ini ucapan Syekh Salih Fauzan, hafizahullah taala adalah usul. Artinya beliau meringkas marahil dari marahil marahil iman bil qadar atau maratib min maratibil iman bil qadar. Bahwa beriman kepada takdir itu memiliki martabat-martabat. Martabat pertama ilmuhu. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Martabat kedua kitabah, pencatatan. Allah mencatat semua yang diketahuinya yang akan terjadi di dalam Lauhul Mahfuz. Ketiga, Allah memutuskan keputusan-keputusannya, takdir-takdirnya, atau dengan kata lain Allah memiliki kehendak. Masyiah wal irada. Yang keempat, khalaqahu wa awjadahu. Allah menciptakannya dan Allah yang mengadakannya. Wasya'ahu dan Allah maukan itu terjadi. Jadi jangan dikira terjadi dalam keadaan Allah tidak tahu atau Allah tidak menginginkan. Ikhwani din azakumullah. Inilah aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Bahwa semua Allah kehendaki secara takdir. Baik. Jangan seperti qadariyah. Yang sesungguhnya dari satu sisi jahilun ajhal min a'rabi Seorang qadari bodoh dia, bahkan lebih bodoh dari orang Arab gunung Yang datang ke salah satu tokoh qadariyah dan berkata, "Wahai Syekh, aku lihat engkau berpakaian-pakaian ulama. Wahai Syekh, aku lihat engkau memiliki ciri-ciri kesalehan, Aku kehilangan unta. Tolong doakan agar ontaku ketemu." Orang tadi yang kelihatan soleh ternyata qadari mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini. Maka kembalikanlah kepadanya. Kata Arabi tadi, Al-an. Sekarang saya tambah yakin bahwa unta saya nggak ketemu. Dia ya, pergi. Mengapa? Karena Arabi mendengar cara doanya aneh. Dipanggil, apa katamu tadi? Aku berkata, bahwa sekarang aku tambah yakin untaku nggak akan ketemu. Dengan doamu tadi. Mengapa? Engkau tadi berkata, Ya Allah, engkau tidak menghendaki hilangnya untaku. Ternyata untaku hilang. Nanti Allah kehendaki kembali, enggak kembali. Lihat cerdasnya Arabi. Kalau engkau mengatakan engkau tidak menghendaki hilangnya unta orang ini, ternyata terjadi. Padahal Allah tidak menghendaki. Nanti Allah menghendaki malah tidak terjadi. Allah ingin kembali tapi nggak kembali. Bagaimana? Ya percuma. Doa seperti itu. Ditinggalkan al-an. Sekarang saya tambah yakin untaku tidak ketemu. Hada dalil ala annal qadari ajhal min al-a'rabi atau min a'rabi. Ikhwan ibn a'azakumullah inilah ucapan seorang alim, ulama, Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala per kalimat ya, itu adalah perkara yang usul yang memiliki sekian banyak dalil. Lihat ucapannya. Waqad alimahu Allah jalla wa ala. Ini dalil sekian banyak yang tentang ilmu Allah. Wa katabahu fil lauhil mahfud dan ditulis di lauhil mahfud. Ini juga sekian banyak pencatatan dalil-dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Thumma qaddarahu. Kemudian Allah menakdirkannya. Juga demikian banyak. Dalil-dalilnya. Thumma khalaqahu wa awjadahu. Kemudian Allah ciptakan dan Allah adakan apa yang Allah kehendaki. Ini juga sekian banyak dalil-dalilnya. Bahkan termasuk perbuatan manusia diciptakan oleh Allah SWT. Tanpa penciptaan Allah kamu gak bisa berbuat. Tanpa penciptaan dari Allah kita gak bisa berbuat. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Ini makna takdir. Artinya semua apa yang kita lakukan dengan qada wal qadar. La yujad fi hadzal qawni syai'un biduni an yasbiq bi qada'illahi wa qadarih Tidak ada di alam ini sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan takdirnya. Tidak ada yang mendahului biduni an yasbiq. Tidak mungkin ada satu kejadian tanpa didahului oleh keputusan Allah, oleh kehendak Allah. Tidak ada. Pasti didahului oleh kehendak Allah, takdir Allah, catatan Allah yang sudah lebih dulu di lauhil mahfud. Kullu syai'in fa innahu muqaddar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, sungguh segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Wa min dzalikal khairi wasyarr. Di antaranya yang Allah ciptakan, yang Allah takdirkan adalah kebaikan dan keburukan. Sehingga iman bil qada wal qadar harus dengan dua-duanya. Takdir baik dan takdir buruk. Keputusan baik dari Allah, keputusan buruk itu semuanya harus diimani untuk menyelisihi mereka-mereka yang separuh-separuh akidahnya. Kalau kebaikan ditakdirkan oleh Allah, kalau kejelekan bukan ditakdirkan oleh Allah katanya. Allah tidak mungkin menakdirkan kejelekan. Ini dungu. Kalau dia menganggap Allah tidak menciptakan yang jelek-jelek berarti ada Tuhan lain yang menciptakan syar. Barakallahu fikum. La ilaha ghairuh. La khaliqa illallah. Enggak ada ilah kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Kebaikan atau keburukan semua ciptaan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Kebaikan atau keburukan? Maka itu keputusan Allah. Kalau baik kita syukuri alhamdulillah. Kalau jelek kita sabari dan kita katakan qadarullah. Wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Al khair alladhi yahsul lin-nas biqada'illahi wa qadarih. Al khair adalah apa yang didapatkan oleh manusia dari kebaikan-kebaikan dengan keputusan Allah dan takdir Allah. Wasyar sedangkan syar alladhi yahsul lahum biqada'illahi wa qadarih. Segala macam kejelekan-kejelekan yang dihasilkan dengan takdir dari Allah dan keputusannya. Wal kufru wal iman maka termasuk kebaikan dan keburukan adalah kekufuran dan keimanan. Itu juga ditakdirkan oleh Allah. Siapa yang mendapat hidayah, siapa yang tidak. al marab wa -sihah. Ada sakit, ada sehat. Wal ju'i was syaba'. Ada lapar, ada kenyang. Itu pun ditakdirkan oleh Allah SWT. Wal ghani wal ghina wal faqr, kekayaan, kemiskinan. Semua itu kejelekan kebaikan, semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadza biqada'illahi wa qadarih. Dan ini sudah pernah disinggung pada beberapa pasal-pasal sebelumnya tentang takdir secara rinci. Walhamdulillah rabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullah wal aqlu mauludun أعطي كل إنسان من العقل ما أراد الله عز وجل يتفاوتون في العقول مثل الذرة في السماوات ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه من العقل وليس العقل باكتساب وإنما هو فضل من الله Terjemahannya dan ini belum syarah. Terjemahannya kata muallif rahimahullah bahwa akal pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau mauludun bahwa akal itu terdapat atau dilahirkan di dalam benak-benak manusia u'tiya kullu insanin diberi setiap manusia akal sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ada yang akalnya panjang, ada yang akalnya pendek. Ada yang akalnya cerdas, ada ah, yang akalnya jongkok. Itu semua biqadha illahi wa qadari. Masih berkait dengan takdir Allah. Allah berikan akal masing-masing dan berbeda-beda akalnya. Yatafawatuna fil uquli misla darrah. Fis samawat. Berbeda-beda akal satu dan akal lainnya dari manusia seperti apa bintang-bintang yang ada di langit. Wa yutlabu min kulli insanin minal amali ala qadri ma a'tahu minal aql. Dan manusia disuruh yutlab artinya dituntut untuk beramal sesuai dengan kadar akal yang dia punya. Yang ini paham, kerjakan. Yang ini paham sedikit apa yang kamu pahami kerjakan. Yang ini tidak paham sehingga salah dimaafkan. Mengapa? Tidak paham. Akalnya agak gimana begitu. Yang ini nggak punya akal. Alias majnun. Rufi al qalam. Diangkat pena. Tidak dituntut untuk beramal. Karena nggak punya akal. Baik. Walaisal aqlu biktisab dan akal itu bukan dengan upaya, bukan dengan usaha. Innama huwa fadlun, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah akal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, pemberian, bukan usaha manusia. Dia lahir punya akal cerdas, dia lahir punya akal pas-pasan, itu pemberian dari Allah Ta'ala. Tapi kemudian ada orang yang diberi kecerdasan tetapi tidak digunakan untuk memahami Islam. Di situ salahnya mereka. Akalnya punya, Allah kasih cerdas. Maka orang ini akan disalahkan karena penggunaannya. Tetapi kalau dia akalnya pas-pasan, Kenapa kamu tidak paham-paham? Itu tidak disalahkan. Karena itu pemberian. Paham bedanya antara iktisab dengan fadl. Kalau iktisab ada tuntutan. Kenapa kamu tidak punya akal? Harus punya. Ini tidak, itu keliru. Kata beliau, "Laisal aqlu biktisab, innama huwa fadlun minallah." Kita lihat ucapan Syekh al Fauzan Hafizahullah Ta'ala dalam Ithaful Qari. Al-aqlu huwa quwwatun yaj'aluha Allah fil insani yudrik biha al-asya. Akal adalah sebuah kekuatan yang Allah berikan pada manusia yang dengan kekuatan itu seseorang bisa memahami sesuatu. Yudrik memahami asya perkara-perkara. Ya'rif bihad minan nafi'. Dengan akal dia akan tahu mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Mana yang memberikan kebaikan buat dia dan mana yang memberikan keburukan. Wal khaira minasyarri dan juga dengan akal dia akan tahu mana yang baik, mana yang jelek. La ahad yadri ma kaifiyatul aql tetapi tidak tahu seorang pun atau tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana bekerjanya akal. Yang jelas ada pengaruhnya dan ada tanda-tandanya dan ada bukti-buktinya kalau orang ini punya akal. Walaupun kalau dari wujudnya nggak kelihatan ini orang yang punya akal, ini orang nggak punya akal. Diam, berdiri, tegak. Kamu lihat Mana yang punya akal? Gak bisa. Yang ini apa yang ini? Tidak tahu. Gak ada perbedaan sama sekali. Tetapi ketika disuruh beramal, yang satu beramal dengan benar, yang satu aneh. Yang bagus dirusak, yang yang bermanfaat dibuang, yang tidak bermanfaat diambil. Oh ini nggak beres, nggak punya akal ini. Tahu dari mana? Ya dari amalnya. Dari bukti-buktinya, Artinya al-aql adalah kekuatan yang seseorang bisa memahami sesuatu mana yang bermanfaat, mana yang bermadarat. Maka dia berarti memiliki akal. Siapa yang kuat berarti akalnya kuat. Siapa yang pas-pasan ya berarti akalnya pas-pasan. Takhabbatan nas fihi walam yasilu ila natijah. Manusia sudah ya takhabbat. Qabtal asya ah, khabtal ashwa berjalan tanpa petunjuk menebak-nebak mencari-cari nabrak sana nabrak sini pengen tahu bekerjanya akal tuh bagaimana lam yasilu ila natijah mereka tidak sampai pada hasil artinya gagal li'annahu min asrarillah karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala la ya'lamuha illahu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia, Allah Azza wa Jal. Wal yusamma aklan. Kenapa akal dinamakan aklan dan itu bahasa Arab. Alhamdulillah di Indonesia pakai bahasa yang diambil dari Arab yaitu kalimat akal. Bahasa Arabnya aklu. Mengapa dinamakan akal? Li'annahu yaqilul insanu amma yadurruhu karena akal itu yakin mengikat seseorang agar selamat dari mabarat. Mithla ma yaqilul habl ad-dabbah min al-infilat. Seperti diikatnya dengan tali seekor unta karena khawatir lepas. Ya. Baik. Ini barakallahu fikum ucapan syekh sebagaimana kita katakan tadi semuanya syarat dengan ilmu yang merupakan prinsip dasar bahwasanya akal itu adalah disenamakan akal dari kata akal ya kilu kamu tahu yang ada di kepalanya orang-orang Saudi itu yang hitam-hitam untuk ngikat imamah dinamakan iqal kamu tahu tali atau lingkaran untuk mengikat unta kalau dia duduk lututnya dimasuki dengan bundaran tadi sehingga dia nggak bisa bangun nggak bisa kemana-mana itu juga disebut ikal. apa maknanya berarti ikatan kenapa akal disebut dengan ikatan karena dia mengikat pemiliknya untuk terjatuh dari madarat atau terjatuh dalam madarat terikat mau begini, akalnya mengatakan jangan. Seakan-akan ada ikatan dirinya dalam bentuk akal tadi. Mau berbuat yang merendahkan, wah, enggak. Akalnya berpikir jangan, saya akan direndahkan. Berbuat ini jangan, ini rugi. Berbuat ini jangan, saya akan mendapatkan mabarat ini ini. Itu akal. Berarti dia punya akal. Terikat selamat dari madarat-madarat. Wa yusamma hajran. Ada nama lain. Yaitu hajran. Hal fi dzalika qasamun lidhi hijr. Apa hijr? Akal juga. Baik, kenapa akal dinamakan hijr? Al-hijru huwa al-aqlu Summiya bidzalika li'annahu yahjurul insan amma yadurruhu. Akal dinamakan dengan nama kedua yaitu hijr karena dia akal tadi akan menahan seseorang dari apa yang bermadarat. Hijr itu menahan, menghalangi. Hijran mahjura. Wa yusamman nuha. Dinamakan juga nuha. Apa kata Allah? Inna fi la laayatin ulin nuha. Mengapa disebut dengan nuha? Karena yanha sahibu amma yadurruhu sama dinamakan akal yaqilu amma yadur dikatakan hijr yahjuruhu Amma yadur. Dinamakan nuha karena yanha. Barakallahu fikum. Di sini ayatnya kelihatannya keliru. Inna fi dzalika ayatun liqaumin yasma'un. Nah, Yusamma nuha dalilnya ulil nuha eh, juga ulil uqul. Wa yusamma lub dinamakan juga lub yaitu sebagaimana dalam ayat liulil albab bahwa yang demikian jadi peringatan buat siapa? Liulil albab bagi mereka-mereka yang memiliki lub. Mahwal lub juga lub bermana akal. Yani ashabul iqul juga. Kenapa dinamakan lub? <laughs> Sama juga. Karena menjaga dia ya lubuhu an ma yadurruhu. Hadal akal min ayatillah. Berarti akal ini adalah sesuatu yang seseorang terjaga, terikat, terlindungi, terhijabi dari madarat-madarat. Kalau ada orang yang sengaja-sengaja menyerumuskan dirinya ke dalam madarat, berarti dia tidak menggunakan akalnya atau tidak berakal. Ada dua kemungkinan. Tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Kalau tidak berakal berarti majnun an hurufi al qalam. Tetapi kalau tidak menggunakan akalnya, dungu. Dia punya akal. Mengapa merusak dirinya dengan narkoba? Sampai seperti tengkorak hidup. Hanya tulang dibungkus kulit, kemudian mati mengenaskan. Siapa? Diapakan ini? Siapa yang menyiksanya? Dia sendiri. Tidak menggunakan akalnya. Contoh yang lebih sederhana yang kecil orang yang ngerokok juga sama. Ima wa imma. ima nggak punya akal atau nggak menggunakan akalnya. Sebab sudah dibuktikan oleh seluruh dokter muslim dan kafir bahwa itu mudirun lisahah. Disebutkan dalam cangkang rokoknya mudirun lisahah merusak kesehatan. Dalam bahasa Indonesia juga sama, peringatan Rokok merusak kesehatan. Tapi kok ada yang ingin merusak dirinya? Apa namanya? Ima tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Tetapi perbedaannya berbeda-beda. Tergantung kedunguannya. Ada yang semakin dungu, ada yang lebih dungu, ada yang lebih dungu. Sampai ada yang benar-benar menghancurkan dirinya di dunia dan di akhirat. Berarti agama juga dihancurkan, dunianya juga dihancurkan. Ini yang paling dungunya. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan oleh Rasulullah SAW dengan Abu Jahal, bapak kebodohan. Dan masa-masa terdahulu dikatakan masa-masa jahiliyah, masa-masa kebodohan juga. Orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Kembali kepada kitab. Wahadal aql min ayatillah. Wa qaulul muallif Huwa mauludun abahir yaksid annahu makhluk. Sepertinya yang tampak. Bahwa yang dimaksud oleh beliau makhluk bukan maulud. Sebab kalau maulud dilahirkan agak janggal maknanya. Akal adalah maulud. Apa maksudnya? La'allahu ada qala syekh hafizahullah ta'ala al-zahir an yaqsid annahu makhluk, bahwa akal adalah makhluk yang diciptakan dan diberikan pada setiap orang. Walaysa qadiman maknanya terlahirkan bukan ada sejak dulu, bukan qadim, tapi baru diberikan pada setiap orang. Au annahu yulad ma'al insan atau maknanya maulud bisa jadi lahir bersama orang tersebut. Begitu orang itu lahir, maka lahir pula akalnya di dalamnya. وهذا العقل كما ذكرنا لا يعلم حقيقته إلا الله akal ini tidak diketahui hakikatnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika daraba fihi ulama'ul kalam wal falasifa. Oleh karena itu sudah goncang pada masalah ini. Para tokoh-tokoh ulama ilmu kalam dan ilmu filsafat. Akal itu sesungguhnya apa? Dibahas. Ya nggak ketemu sampai hari ini. Nggak ketemu sampai kesimpulan tertentu. Tidak. Masih terus dalam perdebatan. Walam yasilu ila natijatin fil aql. Mereka belum mencapai hasil. Lianna hadha laysa min ikhtisasihim. Karena ini bukan keahlian mereka. Bukan keahlian ahli filsafat bukan keahlian ahlul kalam, ahlu mantik, profesor ilmu kalam, profesor filsafat, dosen-dosen filsafat, bukan keahlian mereka. Allah tidak memberitahukan rinciannya. Allah menyebutkan bahwa itu ada. Buktinya kalau ada orang yang ingin kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat, berarti dia cerdas menggunakan akalnya berarti uqala aqilun orang-orang berakal kalau ada orang-orang yang tidak mau kebaikan untuk dirinya di dunia dan nggak mau kebaikan untuk dirinya di akhirat, berarti dia tidak menggunakan akalnya. Maka Allah hanya berkata, ini peringatan bagi yang punya akal. Ini peringatan bagi yang mau berpikir ini peringatan, ini ilmu, ini faedah bagi orang yang punya kecerdasan. Kalau orang yang nggak punya, ya dimaklumi. Ini sindiran yang sangat halus tapi keras. Artinya yang tidak mau mengikuti peringatan ini berarti dia tidak menggunakan akalnya atau maaf-maaf nggak punya akal. Karena Allah menyatakan inna fi dzalika ayatin liulil albab atau dalam ayat liulil nuha dan lain-lain. Qala dikatakan wal aqlu yatafawat. Sedangkan akal berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain. Minan nasi man aqluhu kamilun di antara manusia ada yang akalnya sempurna. Kal anbiya seperti para nabi alaihi wassalam. Wa minan nasi dan di antara manusia man laysalahu aqlun aslan. Ada manusia yang benar-benar tidak punya akal sama sekali. Man siapa? Kal majnuni wal ma'tuh wal tifl ima orang gila atau sejenisnya orang yang nggak waras atau anak kecil yang belum menggunakan akalnya atau belum ber, bisa berpikir maka melihat bara api akan diambil dimasukkan ke mulutnya belum menggunakan akalnya wa nasi dan yang antara manusia man huwa baina bain wa bain apa itu bain wa bain? Antara dan antara. Jadi disebutkan dua batasan, batasan tertingginya para anbiya dan batasan terendahnya yang gak punya akal, majnun atau orang yang sakran atau orang yang kalau sakran itu sementara gilanya. Sama dengan gila tapi sementara, nanti bisa sadar sebentar-sebentar. Kemudian anak kecil karena belum berakal. Baik. ini yang paling bawah. Nah di antara yang bawah dan yang atas ini ada ya tafawat. Sehingga kata orang bahwa junun, bahwa yang namanya gila itu bertingkat-tingkat. Ada sekian belas tingkatan. Mengapa? Karena yang paling bawah ini Majnun yang sama sekali nggak punya akal. Ada yang kadang-kadang kadang-kadang kumat-kumatan ada. Ada yang bocor halus. Tahu bocor halus? Kalau ban bocornya halus nggak kelihatan kempesnya. Tapi kalau seminggu dua minggu baru kelihatan. Sebulan baru kelihatan kempesnya. Kamu ketemu pertama kali kayaknya waras. Bergaul dua hari, tiga hari, empat hari, lama kelamaan lo lo lo lo ini agak aneh nih orang. Hey. Bocor halus. Dan macam-macam jenisnya. Wal jununu yatafawat. Gila pun bertingkat-tingkat. Dan ada barakallahu fikum orang yang waras tapi akalnya tidak sempurna. Kemudian semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna, semakin sempurna sampai kepada derajat para anbiya. Salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Maka dikatakan oleh beliau, Hafizahullah, wa minan nasi man huwa baina wa baina baina kamalil aqli wa baina adamil aql antara kesempurnaan akal dan antara tidak adanya akal yani indahu aqlun yani punya akal lakinnahu laisa tamman dia punya akal tapi kurang sempurna wa yatafawat fin naqas kurang sempurnanya pun yatafawat bertingkat-tingkat ada kurang 1%, 2%, 3%, kurang 10%, kurang 20% ila akhirnya. Wa minhum man indahu naqsun fi aqlihi kithir. Ada pula jenis yang akalnya kurang, sangat kurangnya. Wa minhum man indahu naqsun qalil. Dan diantaranya ada yang kurang akalnya sedikit. Wahada hasbu ma Allah Dan itu sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka masing-masing. Wa yutlaqul aqlu al fahmi Akal juga memiliki makna lain yaitu pemahaman yuqalu aqal al ayat al qur'aniyah kalau sebutkan dengan fi'il aqal al ayat al qur'aniyah apa maknanya memahami ayat-ayat qur'aniyah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yaqilun ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memahami. Yakni kaum yang menggunakan akalnya untuk memahami. yakni yafhamun al-ayatil kauniyah wal ayatil qur'aniyah. Maksud ayat ini berarti yaqilun ayat hamun memahami ayat-ayat kauniyah di alam semesta ini dan ayat-ayat qur'aniyah وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون Itulah permisalan-permisalan yang kami beri, berikan permisalan ini bagi manusia. وَمَا ma إِلَّا الْعَالِمُونَ alimun dan tidak akan bisa memahaminya kecuali orang yang alim, orang yang berilmu. La yaqiluha إِلَّا alimun. Maka ini kelasnya adalah akal, isinya adalah ilmu. Dia memahami ilmu, memahami ilmu, memahami ilmu, memahami ilmu, memahami ilmu. Sebatas kemampuan akalnya, tidak bisa lebih. Oleh karena itulah para ulama selalu memperingatkan jangan bertanya pada perkara yang bukan kemampuan akalmu. Yaitu jangan bertanya tentang kaifiyah sifatillah, kayak apa sifat Allah. Jangan. Akalmu nggak akan sanggup. nggak akan bisa. Apa yang diberitakan oleh Allah dalam Quran itu sudah sesuai dengan kemampuan akalmu terima, pahami. Selesai. Terus kayak apa ya? Jangan. Akan rusak akalmu. Kalau sudah rusak akalmu, akan terjerumus dalam junun, kegilaan. Karena dipaksa memikirkan sesuatu yang bukan kapasitasnya, bukan kemampuannya, akan rusak. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Ahli sunnah selalu tengah-tengah antara ifrat dengan tafriyut Demikian pula pada masalah akal. Tidak berlebih-lebihan seperti ahli filsafat dan ahli kalam yang merasa akalnya lebih tinggi dari Quran dan Sunnah. Malah Quran dan Sunnah ditolak hanya karena tidak masuk akal mereka katanya. Tidak bisa. Ini harus kita tolak. Walaupun Allah yang berkata, walaupun Rasul. Astagfirullah. Ada gulu. Ada yang sebaliknya. Tidak menggunakan akalnya sama sekali. Alias dungu. Seperti beberapa aliran-aliran sufi. Yang benar-benar kamu lihat pun akan menyatakan ini nggak beres. Ada sesuatu di kepalanya. ini di akalnya ada sesuatu. Ada kerusakan. Ikhwan a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun ahlus sunnah menggunakan akalnya untuk memahami Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dan mereka tidak berani menolak ayat dan hadis dengan akalnya dan mereka tidak mau bertanya-tanya tentang sesuatu yang bukan kemampuan akalnya. Sehingga ahlus sunnah orang-orang sehat dan cerdas. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian berikutnya باذنillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.